وإليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا capite un po' That. قالون بالسلام مع التواصل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Yeah, the خلاص بيسكت خلاص كيف تكفر Intinya kisah itu coba kisah itu. Kaifa takfurun. wa davvero استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو وبكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا استوى إلى هو الذي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى شيء عليم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء Ya, panjang. Walaupun lakum, شاي شيء هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي ثم استوي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم ثم استوي إلى السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء ثم استوي إلى السماء فسواهن فسوي فسوي ثم استوي إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Jadi ya ada perbedaan bacaannya di antara ulama qiraat. Seperti begini, qala qalakum di sini ada silah, ada syukur mim jam dan silah mim jam. maafil fil ardi Siapa yang baca sukun? Siapa yang baca silah? Yang baca sukun adalah ya kolun punya dua wajah yaitu sukun dan silah Ibnu Katsir punya satu wajah saja yaitu silah Al-Baqun membaca sukun Fil ardi <clears throat> Waras membacanya nakal Fil <clears throat> Kholat dari Hamzah membacanya sakta Kalau kholat membacanya tahdid dan sakta sakta dan tahdid al-baqul membacanya tahdid saja Tumastawa ini zatul ya ya zatul Zatul ya itu apa Alif yang asalnya dari ya Istawaitu terus bawai ada muncul yaknya <clears throat> kalau zatul kuliah ya, ya Hamzah membacanya dengan iman Waros membacanya fathah dan taklil Al-Baqur membacanya fathah saja hilas sama, tawa iras sama ini adalah majelis mufasil. Majelis mufasil itu ada empat kelompok. Satu yang membaca khasar dan Sila, Qalun dan Duri Abi Amr. Ada yang membacanya khasar saja yaitu Ibnu Tafsir dan as Ada yang membacanya Tul saja yaitu waras dan hamzah. Ada yang membacanya tawasud saja yaitu Ibnu Amir, Asim dan kisari Ini semuanya harus berada di otak semua. Kalau nggak masuk ke otak nggak akan bisa, nggak akan bisa me menjamak jawab Ya. Selama kita masih belum hafal betul ya, madhahibul qurra fi al-kalimat al-mukhtalaf fiha itu kita akan tidak akan bisa menjamak kiraan. Ya. Jadi ulangi lagi kalau baca ismu fasid, Qalun dan Duri Asr dan Tawas Ibnu Kathir dan Susi Asr saja Waras dan Hamzah Pun saja Ibnu Amir Asim Al-Kisai membacanya tawasuf saja. Apa perlu? Ya. Baik, itu harus diulang-ulangi ya. Ulang-ulangi caranya bagaimana? Caranya kita sendiri yang menguji diri kita sendiri. Baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Baik, kalau seandainya saya mengatakan uh, percobaan ya thumma stawa aja thumma stawa thumma stawa ila sama atau ya ayyuhalladzina amanu hujan kalau ini nanti baca ya ayyuhalladzina amanu kalau saya berikan apa-apa baca qaulul majid pertama ya ayyuhalladzina amanu qaulul majid kedua ya Baca Ibn Kathir Ya ayyuhalladzina amanu Baca turi wajah pertama Ya ayyuhalladzina amanu Baca turi wajah kedua Ya ayyuhalladzina amanu Baca Ibn Kathir Ya ayyuhalladzina amanu Baca susi Ya ayyuhalladzina amanu Baca waras Ya Coba ya, latihan ya, latihan ya. Baca ya ayyuhalladzina amanu, baca qaul wajah pertama ya. Ya ayyuhalladzina هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو, وهو بكل شيء عليم. kalau Ibu Amir Ibu Amir kalau berjudi kalau di Syam jelas sama itu ada lima wajah Thumma tawa ila sama Isyam ya ila sama ila sama ila sama ila sama Hisham. Jadi kalau tadi berarti ya ila sama ya. Jadi kalau Hisham tidak boleh pakai hamzah. Ila sama itu aja. Ila sama. Ya, jadi harus dibedakan kalau baca Ibnu Amir, coba baca Hisham sekarang. Berarti pada ila sama. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء Ila sama itu aja. ثم استوى إلى السماء Yang kedua, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى Thumma- ثم استوى إلى السماء Ila thumma stawa ila sama ila sama ila sama ila sama ila sama ila sama saja yang diulang-ulangi coba bisa coba. إلى السماء ila sama ila sama إلى السماء Kedua. Ila sama. Ila sama. Ila sama. Ila sama. <laughs> Ila sama. I. I. Ila sama. Jangan pakai hamzah yang muhak muhakkak, tapi usah halal. Ila sama. Ila sama إلى السماء hi ila sama ila sama إلى السماء ya إلى ila السماء sama إلى السماء jangan i itu muhaqqaqah yang musahalah itu ha kecil ha kecil ila sama ila sama itu إلى السماء Oh, kau masih pakai kaki ya? Ya, bisa itu begini deh. Ya. Ya, ini dua, empat, enam, empat, dua. Hisham nih. Ya. Ila sama Ila sama Ila sama Ila sama Ila sama Mbak, sama-sama ya? إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء Bah, sama-sama ya. Ila Yang kedua. Ila Ketiga. Yang keempat. Ila samahi. Ya. Coba ulangi lagi ila sama. ila sama إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء ila coba baca baca ila sama ila sama ila sama ila sama yang kedua ila sama ila sama ila jangan siapa jangan enggak ada anaknya ila sama ila sama ila sama ila sama ila sama Ah, ya, sudah bagus ya. Jadi coba coba. Ila sama. إلى السماء إلى السماء Oh, nggak boleh, nggak boleh Ya. ada hamzah, ya. jadi contohnya begini nih, ya. Lima, gitu ya. Yang kedua, Ini dua, empat, Coba ulang. Ila sama. Eh? Ila sama. Ila sama. Ila sama ila sama yang ila sama iya. ila sama jangan jangan dihentakkan sama anu saja apa namanya itu lepas saja Ilas sama ilas sama إلى السماء إلى السماء إلى السماء أيوة. إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء إلى السماء Ya. إلى السماء Ah, samahi. Ila samahi. Ila samahi. إلى السماء إلى السماء Ya, sudah bagus. Baik, lanjutnya. Ini khusus untuk isya. Ya. Untuk isya. Kalau Ibnu Zakwan ila sama Iya, coba Mm-hmm. الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Kalau berarti pada syait Ini ada baca juga Ini susahnya begitu ya Susahnya <clears throat> eh, Kalau tidak berhenti Apa yang saya tuliskan di situ Kalau tidak berhenti Kalau berhenti ada wajah lagi. Wa huwa bi kulli syai' wa huwa bi kulli syai' wa huwa bi kulli syai' wa huwa bi kulli syai' itu ada empat wajah Ayo. lagi. وهو بكل شيء عليم ya makanya uh, kalau bisa jangan berhenti di Anza hmm. karena siapa jangan kalah itu tapi seperti Muhammad ya Muhammad berhentinya ilah sama waduh ini aduh Rusia <laughs> kalau Rusia di sini ada lima wajah kalau Ibnu Zakwan ya yang satu wajah saja atau dua wajah boleh empat sampai lima sampai enam Kalau berhenti Baik, bacanya. Kalau waras sudah. Coba baca waras. هو الذي خلق لكم ما في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى Ilahudzabillahumustawatilasma. Terima kasih. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. Cuma. السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلقنا استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم تفاصيل تقارن مع التوسل هو الذي خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم sebelumnya kita menjamah Qiraat itu kita harus menguasai tahlilul teroat tahlilul teroat tahlilul Qiraat cara e, topiknya, prakteknya adalah diulangi lagi ulangi lagi ulangi lagi sampai apa betul jadi di dalam tahlilul Qiraat, misalnya والذي خلق لكم ما في قولون بالسكون وصلة والذي خلق لكم ما في سكون وصلة والذي خلق لكم ما في خلق لكم ما يكون كفي خلق لكم ما تروس في الأرض جميعا في الأرض جميعا قولون في الأرض جميعا ورش في الأرض جميعا خلق في الأرض جميعا قلت في الأرض جميعا وجدوا في الأرض جميعا Nah baru beranjak setelahnya itu sudah kita kuasai Baru kita menuju kepada jam'ul qira'ah Menuju jam'ul qira'ah Memang ah, <clears throat> harusnya itu kita belajar itu jadi aja mau asuro satu dulu kolun aja dulu ya kalau kolun sudah lancar banget itu yang baru waras baru ibnu kathir baru abu amr baru ibnu baru baru an saya terus mungkin satu juz saja satu juz lalu kemudian Jadi kalau itu yang kita laksanakan itu berperwakilan waktu yang lama. Makanya ini yang paling uh, efektif bukan efisien kita langsung pilih memang tertitah-titah pada orang tapi kalau sudah aman itu coba lanjutnya sih qala rabbuka si si قال ربك للملائكة إني جاعل ini ya. وإذ قال بحمدك ونقدس لك قال إني قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك لله نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة Ya. Siapa? وإذ Ibnu Amir ya. Sekali lagi ya. Di sini wasqala rabbul malaikati inni ja'alun al kuntu jafiya mai. Wa yasfikul dima. Ya. Di Syam kalau berhenti di sini karena hamzahnya terletak pada akhir maka hamzah tiga wajah. Wa yasfikul dima wa yasfikul dima wa yasbiqud dima. Sudah. Kalau itu dakwanya 4 sampai 5. Ya. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل ويسفك الدماء ويسفك Yasbiqud dima. Lepas aja. ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض وإذ قال ربك للملائكة نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة dima wa yasfikud dima wa pikut dima wa pikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu qala ini. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض Siapa? خليفة Kalau dia. في الأرض وإذ قال ربك للملائكة Khalifah Khalifah Khilaf sholat itu khilaf sholat bil Kalau berhenti Kholak udah kholak punya dua wajah Filau dan bil al Berhenti ya bil al dan filau Nakal dan isyak Wa idh qala rabbuka lil malaikati ويسفك الدماء ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Coba ya, lihat dulu. Bersama lima wajah, lima wajah ini tiga wajah Ya. Kalau hamzahnya di akhir kalimat dan tidak fathatin, tomatin, kasrotin tiga wajah wa yasfikud dima satu wa yasfikud dima dua wa yasfikud dima lepas gitu aja nggak ada kalau ini bis sama, bis sama, bis sama, bis sama, bis sama, row tashil ma'ar row itu namanya bacaan tashil ma'ar rawi begitu juga amis sama amis sama amis sama خلقه أم السماء بناه يحدث كده قال وإذ قال ربك للملائكة بحمدك ونقدس لك قال ونقدس لك قال إني قال إني. إني أعلم ما لا أعلم أعلم قال إني أعلم ما لا تعلمون Baik, ada yang perlu tanyakan? Untuk men, oh ya memang ini urutan ini jangan dulu dipikirkan ya karena ini uh, eh, yang memerlukan apa uh, penguasaan terlebih dahulu terhadap eh, aspek-aspek uh, yang ada di dalam satu ayat Jadi al-jam'u ada kalanya al-jam'u bil harfi. Al-jam'u bil harfi itu kita hanya mengulang-ulang kalimat al-mukhtalaf fiha. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu baca itu sukunya dulu. Yang dibaca sukunya dulu. Di sini ada waras dan hamzah. Ini yang berbeda saja. Thomas Tawa di sini ada siapa? Waras, ada hamzah, ada kisai. Nah, di sini ada empat kelompok tadi ya. Dinas samai di sini ada Hamzah, Waras dan Hamzah dan Al-Baqu. Wasawahuna di sini ada siapa? Hamzah Kisai, eh, Waras, Hamzah Kisai. Jadi kalau contohnya begini agak susah ya. Contohnya yang nggak ada, yang nggak ada macam-macamnya begini. Ya, yang macamnya cuma satu aja Ya. Apa kira-kira contohnya yang مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Ya, coba ya. Mathaluhum yang gampang ya. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني داية داية يا أيها الناس اعبدوا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم yang harus di anu, ini kan ada dua, ada empat, ada enam. Dua itu artinya apa? Kosong. Empat itu artinya apa? Kosong. Kalau enam itu artinya apa? Artinya di sini ada Kori-kori atau rawi-rawi yang membaca kosong saja Ada kosong tawasud Ada yang tawasud saja Ada yang tur saja Maka harus di urut-urutkan yang membaca kita persilahkan membaca yang punya pasal dulu silahkan Rabbat mulani khalaqakum nah di sini ada syukur dan ya. di sini juga ada syukur dan maka bagaimana caranya kita membaca pasal dulu yang punya pasal siapa? Nah itu yang menjadi masalah yang punya pasal adalah kalau Takdir, Duri, Susi Hanya korun punya dua wajah yaitu kosor dan Tawas Duri punya dua wajah yaitu kosor dan Tawas Ya di sini Kalau di sini ada sukun dan silah yang dibaca apa dulu? Sukun Kita baca dulu? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Di sini ada susi di sini. Khalaqkum. Di sini juga sukun dan ribah. Pada waktu Khalun membaca sukun, bayangkan Khalun membaca sukun, siapa yang bersama dengan Khalun ininya pakai kosor, ininya pakai sukun. Siapa yang punya kosor siapa siapa tuh? dan Turi. Ya. Siapa lagi? Ibnu kan? Siapa lagi? Susi. Ingat-ingat tuh ya. Yang punya kosor adalah Paulin, Ibnu Katsir, Turi, Susi. Hanya saja Paulin punya dua wajah, kosor dan kawas. Turi punya dua wajah yaitu jadi pada waktu kita membaca kolun bil kosri di sini bahkan di sini sukun. Nah, di sini adalah bacaannya kolun duri bi khulfin anhu wasusi. Jadi artinya duri yang wajah kosong sudah kita baca, susi eh susi belum. Nakalakum ya, jangan Nah, yang punya kosor itu kita habiskan dulu. Ya. Kita baca di sini Rabbakumul ladzi khalaqakum, susi membaca khalaqakum. Walladzina min qablikum la'allakum. Jadi kalau ya perhatikan ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون dan di sini rebutan antara kolun lagi yang silah dengan susi yang harus kita baca kolun dulu karena di atas ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Pada waktu Qarun membaca begini, siapa yang bersama dengan Qarun? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir nggak perlu diulangi lagi, ya. Cukup diwakili oleh Qarun saja. Ya, tapi kita berikan komentar bacaan ini adalah ومعه ibnu Matakin. Banyak, kita masih berada pada dua ayat yang belum dibaca apa? Susi Isis. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون sudah. Berarti yang kosong sudah selesai. Ya. Yang Ibnu Kathir sudah sama Qalut tadi. Yang wajah kedua, Susi juga sudah, Duri juga sudah. Karena macam pertama ya Duri. Sekarang baru berpindah ke empat. Ya, ulang apa namanya? Diurut-urutkan. Dua, empat, enam. Siapa yang punya empat harokat? Maimun Zuhri wajah kedua Ibnu Amir Asim Sa'id ya kita baca ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Bacaan ini adalah bacaan kolun ya yang baca dua tadi ya turi wajah kedua Asim Ibnu Amir Asim dan Kisah jadi yang tawasud ini yang bersama dengan kolun itu banyak Turi bersama dengan kolun Ibnu Amir bersama dengan kolun Asim bersama dengan kolun Kisai bersama dengan kolun Nah berarti Qalun di sini yang sukun mim jamak itu sudah bersama dengan siapa? Yang belum adalah sila. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sudah, berarti yang Empat ini sudah selesai. Kita bergerak kepada yang enam. Yang punya enam harokat siapa? Suara Hamzah. Kita baca. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Coba kita baca bersama-sama ya. Ya, dua dulu kayak satu, dua, tiga. Ya, nasu'budu rabbakum itu ya sukan itu ilmu sampah saja jadi begitu juga di dalam uh, belajar ilmu jamal qiraat ini adalah keahlian keahlian yang perlu apa namanya pembiasaan saja pembiasaan ilmu kerawat itu tidak kemana-mana tidak perlu istihad tidak apa ya perlu pembiasaan baik yang lain apa Ya. Tentang tadi ketika wakaf yang wajib seperti karena tadi wajib dimak sama jelas sama kok berbeda wajah. Apa? Berbeda wajah. Jelas sama kan? wajib ikut dimak. Wayas bikut dima A ya. Inilah memang bapak pertanyaan. wajib bikut dima A. Jadi kalau yang dibaca fathah, hamzahnya dibaca fathah, maka tidak ada tashil ma'arroh Tidak ada Yang ada tashil ma'arroh itu yang Magmumah dan maksur saja sama Ya Antum asyadu khalqan amis sama'u Tapi karena kalau Wayas berikut a Itu cuma tiga wajah saja Yaitu kosong, kawasan, dan bul Wayas berikut dima Wayas berikut dima Wayasbikut bima Udah Lepas begitu saja Tapi kalau kalau Bisama Bisama Bisama Bisama Bisama Amis sama Amis sama membaca itu siapa aja? Apa? Yang membaca seperti itu siapa aja? Yang membaca seperti itu adalah Hamzah dan Hisham. Hamzah dan Hisham. Ya. Cuman bedanya kalau Hamzah wajah yang keempat itu enam harta. Kalau amis sama kalau Hisham amis sama empat saja baik yang lain empat saja lah uh, dengan pentingnya ilmu kiraat ini eh, khususnya di Indonesia ini uh, yang tahasus lembaga pendidikan yang tahasus di bidang kiraat <laughs> ya mestinya ada nggak iya ini yang dari dulu saya mempunyai keinginan saja ya tapi sayangnya di Kementerian Agama itu sudah eh, apa namanya itu membagi falsafat ilmu falsafat ilmu jadi ada ilmu humaniora ada ilmu eh, ilahiyah ya ilahiyah itu apa apa gitu ya jadi misalnya ilmu kiroat itu masuknya dalam rumpun apa? Ilmu rumpun uh, rumpun Nah yang sudah yang sudah dimasukkan itu bahwa ilmu kiroat itu masuknya oleh Quran. Jadi bukan ilmu tersendiri. Nah ini sayang sekali. Jadi Pak Kures termasuk yang diminta oleh Kementerian Agama untuk uh, membahas tentang pohon ilmu. Pohon ilmu. Ya. Pohon ilmu pengetahuan Islam. Ada yang masuk di dalam budaya. Jadi misalnya ilmu balagha itu tidak masuk di dalam ilmu ilmu keislaman ya tapi budaya kan. Padahal kita kalau belajar ilmu balagha itu kan ilmu agama itu ya. Kalau di sana ilmu ya budaya, ilmu adab. Jadi sayangnya ilmu kiroat itu tidak masuk di dalam satu batang ilmu yang besar, tapi masuk di dalam komponen ulu berkurungan. Makanya kalau mau membuka ya harus membedah cabang ilmu itu. Jadi komponen ilmu kiroat itu tidak boleh dimasukkan di dalam melulu tapi satu ilmu tersendiri ini yang pertama ya dari sisi eh, apa namanya itu struktural kita membuka kalau membuka prodi produk program studi itu harus sesuai dengan cabang ilmu itu sementara cabang ilmu keroat tidak masuk di dalam pohon ilmu keroat tapi di dalam ranting ulumul Quran, rantingnya saja. Boro-boro pohon, boro-boro dahar, ranting baru. Makanya ulu ilmu keroan kalau di UI di mana-mana itu belajarnya cuma satu kali aja pertemuan, satu kali pertemuan, sekedar tahu saja mungkin Ya, padahal untuk baca satu ayat saja susahnya sekali. ya, yang kedua itu adalah setiap cabang ilmu itu harus ada branch marknya itu. mark Artinya harus ada suhunya. berarti suhu? Ya, ya. Iya harus orang ahlinya dia menjadi rujukan ilmu ya. nah, selama tidak ada uh, pendidikan khusus keroan itu tidak akan menemukan suhu-suhu ya. tidak akan menemukan Bro, kalau tanyakan mana suhunya, ya nggak ada karena tidak dimulai. Coba kalau dimulai, itu lama kelamaan juga akan sebagai orang sekarang ini berpikir uh, praktis saja itu hmm. apa kira-kira kalau setelahnya tamat di sini orang yang alih ilmu kiroat itu jadi apa? <laughs> kalau itu pertanyaan pertama. Yang kedua, menghasilkan uang kan <laughs> Karena ya dalam pandangan orang-orang barat setiap orang setiap siapa ilmu pengetahuan pada waktu orang itu telah menekuni satu ilmu pengetahuan maka hendaklah ilmu pengetahuan itulah yang harus menghidupi dirinya sendiri dia harus mencari mata pencahariannya melalui keahlian ilmu nah, sementara ilmu kiraat atau hafal Quran hafal Quran masih penting apalagi kalau sudah hafal Quran suaranya bagus habis habis nah, ini bulan Ramadan ini laku banget sudah banyak yang mesti iya itu makanya itu jadi yang penting itu belajar belajar belajar ya cari keahlian yang sebanyak banyak cari pengalaman sebanyak banyak Setelahnya itu serahkan saja kepada Allah. Maka Allah akan menggerakkan orang-orang untuk mencari orang yang punya keahlian dikatakan kita nggak tahu ya tahu-tahu ada undangan nih eh, kamu mau nggak jadi imam keras di kalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, banyak terawih tidak ada terawih, kita ngapalin saja terus saja lillahi ta'ala. Apalanya bagus, apa bagus. Ya. Tahu ada panggilan untuk imam terawih. Ya itu. Nah, ini baru ya. Allah menggerakkan hatinya orang untuk menelpon Siapa yang kira-kira yang harus saya hubungi kira-kira? yang menggerakkan begitu itu Allah. Nah, ketepatan kita sudah pantas untuk sebagai orang yang dihubungi. Makanya jadikanlah diri kita itu menjadi orang yang pantas untuk memegang satu jabatan. Jadikanlah diri kita itu menjadi seorang yang pantas untuk dimintai oleh orang apapun. Makanya ya yang harus kita kita camkan itu belajar, belajar, belajar terus belajar. Ngapalin, ngapalin, ngapalin terus yang ahli. Cari pengalaman yang sebanyak banyak. Setelahnya itu terserah kepada Allah. kalau kita sudah bagus apa, maka orang akan minta, minta, minta. Wah, bagus tuh. Dia khotbahnya bagus, minta. Khotbahnya bagus, minta. Suaranya bagus, nah, minta. Sana nih. Kita kewalahan kalau sudah begitu. Nah itulah buah daripada payah kita jangan kita itu ya janganlah kita itu menyerah kepada keadaan janganlah kita itu tidak punya optimisme menghadapi masa dan ya, kalau yang terdapat itu adalah pesimisme maka itu namanya madesu apa madesu itu masa depan basura pokoknya begitu aja deh ya kita tuh punya keahlian punya keahlian oleh Allah tuh masing-masing orang itu punya keahliannya masing-masing tapi kadang-kala orang itu tidak mau menggali dirinya sendiri potensi untuk berkembang itu ada pada setiap orang tapi kadang-kala orang itu tidak mau menggali potensi dirinya sendiri. Kadang-kadang nggak tahu potensinya dirinya apa, kemana. Nah, jadi kembali lagi ya bahwa untuk belajar Quran, al Quran, Al Quran, qiraat, apa segala itu sudah bila taala saja. Karena ini adalah kalam Allah, kita berkecimpung dengan kalam Allah saja sudah. Kalau hafal aja bagus, ya, tertib, bagus. Ya. Ada saja nanti jalan-jalan yang telah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan kalau sudah mulai laku nih, laku keras nih, susah sudah nggak ada waktu lagi. <laughs> Artis, ya. sudah ada waktu lagi. Jadi kuncinya, kuncinya itu Belajar, belajar, belajar. apa Ngapalin, ngapalin, ngapalin. Carilah pengalaman yang sebanyak-banyak. Kita lihat perlu pribadi Nabi itu. Sebelum menjadi Nabi itu pengalaman Nabi itu seamper. Pernah menjadi penutup bangun. Pengalaman, pengalaman. Jadi masa malam, malam hari, ya, misalnya, misalnya bagaimana di belantara pada pasir, bagaimana mencari air, mencari apa namanya tempat untuk makannya itu pengalaman diasah oleh Allah. Kedua berdagang, berdagang jauh sudah sampai ke Bahrain, sampai ke Syam, ke Basra, Kufah, jauh banget itu ditempa oleh pengaruh. Terus dalam bidang budaya juga, dalam bidang kemasyarakatan. Jadi pengalaman Nabi ditempa itu oleh bidang budaya, kemasyarakatan, tentang perdagangan, ya, tentang LSM juga, juga lembaga swadaya masyarakat sebenarnya memperlihatkan orang-orang yang miskin, orang yang lemah, itu pengalamannya di tempat setelahnya sudah matang betul umur 40 barulah Nabi diberi wahyu bayangan saya bayangan saya kalau Nabi belum punya pengalaman itu akan susah kalau Nabi belum punya pengalaman pengalaman waktu umur 1 sampai 30 tahun 40 tahun itu akan susah ya, untuk menerima wahyu dan yang eh, menyampaikan wahyu kepada masyarakat. Bisa jadi menjadi orang yang cengeng. Ya Karena belum bisa ditemukan. Menghadapi gejolak begini aja sudah takut gitu. Coba pada waktu Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril malam hari di gua Hira dan lebih belum tahu apa-apa itu siapa itu malaikat Jibril. Datang ke Gua Hira langsung mendekap Nabi. Iqra. Itu bayangkan. Nabi berpikir masih jernih. Sampai bisa Nabi itu mengatakan mana betul ini? Wah, kalau kita malam-malam hari didatangi makhluk yang itu bisa semangkut itu. baru baru kita baru siuman setelahnya matahari bahasnya. Tapi Nabi itu hebat banget itu. Mana dekari? Mana dekari? Mana dekari? Makanya itu terus baru Iqra bismi rabbikal ladzi Tapi ya ikuti. Dan setelahnya itu Nabi bergegas pulang. Kalau kita meluncur dari <laughs> meluncur dari wahyu ya Rob. Wah bisa bisa bisa bisa terjebak bebas itu. <laughs> Tapi Nabi itu kan biasa saja sebagai orang malam hari masih dalam keadaan otaknya itu dalam keadaan yang masih eh, uh, eh, masih kan? sampai kepada Siti Khadijah. Makanya ini ya bagi anak-anak muda seperti kalian ini harus harus betul-betul. Saya dulu punya teman ya di Madinah. Itu dia seakan-akan sudah nggak ada waktu lagi itu tidur sebentar onrok makan aja sampai berangkat menuju ke masjid balik lagi berangkat lagi Ibnu Jarir Tobari itu waktu muda seperti kalian ini itu seperti orang gila berangkat dari sini wah oh, maka sebentar lari lagi ke sana berburu sama syekh sana Oh lari langsung ke berburu. Jadi itulah. aja yang penting itu waktu mulai begini apa? Kembali ke laptop lagi nih. <laughs> belajar ilmu kiroat ya belajar saja lah. pokoknya apalah kata-kata Allah saja. Ya baik yang lain. Tidak isya ya? Sudah delapan dan 还呀！这个。